Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين Azani Allah wa iyyakum jami'an para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali di majelis ilmu ini. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan tentang Al-Kabair pada hari ini. Kita akan membahas Al-Kabiratu as salatsun Dosa besar yang ke-30 yaitu Al-Qadi As-Su. Qadi yang jahat. Qadi yang zalim. Ini merupakan satu dosa yang sangat besar, yaitu memutuskan hukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 tentang orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ومن لم يحكم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هُمُ الْكَافِرُونَ ومن لم يحكم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هُمُ الظالمون ومن لم يحكم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك هُمُ الْفَاسِقُونَ Di ketiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang ataupun siapa saja ya terutama para qadhi dan hakim yang tidak memutuskan hukum menurut hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bahwa mereka ya tidak lepas dari kekufuran atau kezaliman atau kefasikan. Mereka adalah orang-orang yang kafir atau zalim atau fasik ya, menurut eh, tingkat dosa yang mereka lakukan. Jika mereka berhukum dengan selain hukum Allah itu dengan meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah atau berkeyakinan bahwa hukum Allah tidak layak untuk diterapkan ataupun dilaksanakan pada hari ini, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalau mereka atau para hakim atau qadi itu beranggapan bahwa hukum Allah sebenarnya yang layak untuk diterapkan, tapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka, lalu memutuskan hukum tidak dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang fasik. Menjabat sebagai seorang qadi dan hakim merupakan suatu tugas yang sangat berat. Ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan dengan adil wa antahkumu bainan nasi bil adl agar kamu memutuskan hukum di antara manusia dengan keadilan. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita ancaman ya terhadap para kodi yang memutuskan hukum dengan kejahilan dan memutuskan hukum dengan hawa nafsu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al Bani dalam Sahih Jami. Al Qudatu Salasah. Qadi itu ada tiga macam qadin fil jannah wa qadiyani fil nar. Satu qadi ada di dalam sorga dan dua qadi lainnya ada di dalam neraka. Qadin arafal haq faqadha bihi wa huwa fil jannah fa huwa fil jannah. Adapun qadi yang mengenal kebenaran, yang mengenal al-haq, mengetahui al-haq, mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memutuskan hukum dengan dengan ilmunya itu yaitu dengan kebenaran, dengan kebenaran dan keadilan fahuwa fil jannah. Maka kodi inilah yang berada di dalam sorga. Kodi inilah yang berada di dalam sorga, yaitu kodi yang mengetahui al-haq dan memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Wa qadin arafal haq fajara muta'ammidan fahuwa finnar. Dan seorang qadi lagi mengetahui kebenaran lalu dia menyimpang dari kebenaran itu ya dia menyimpang dari kebenaran itu yaitu dia tidak memutuskan hukum dengan kebenaran itu muta'ammidan secara sengaja fahuwa finnar maka qadi ini berada di di dalam neraka wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar dan seorang qadi lagi yang ketiga yang memutuskan hukum bi ghairi ilmin tanpa ilmu fahuwa finnar maka qadi ini juga berada di dalam neraka jadi qadi ada tiga macam kata Nabi. Satu, kodi yang mengetahui al-haq. kodi yang berilmu, dia tahu hukum Allah dan Rasulnya. Dan dia melaksanakan dan mengikuti kebenaran tersebut di dalam memutuskan hukum. Ya, dia memutuskan hukum di antara manusia dengan eh, hukum Allah dan Rasulnya. Yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia putuskan itu berdasarkan kebenaran yang diketahuinya. Maka inilah kodi yang berada di dalam sorga. Dia memutuskan dengan keadilan dan kebenaran. Adapun dua kodi lainnya ini berada di dalam neraka. Ya, dua kodi lainnya berada di dalam neraka, yaitu kodi yang mengetahui kebenaran, tahu dia hukum Allah dan Rasulnya, tapi dia menyimpang darinya. Dia justru berhukum dengan selain hukum Allah atau dia berhukum menyimpang dari hukum tersebut atau dia berbuat zalim di dalam hukum itu yaitu tidak berlaku adil dia menyimpang dari kebenaran tersebut nah ini berada di dalam neraka bahwa binar dan qadi yang memutuskan hukum tanpa ilmu alias qadi yang jahil qadi yang tidak mengerti dan tidak mengetahui hukum Allah dan rasulnya maka ini tentu saja ya dia akan memutuskan hukum dengan kebodohannya dengan kejahilannya maka fahuwa finnar Qalu para sahabat berkata kepada kepada Rasulullah, bertanya kepada beliau, "Famadzambul dia yajhal?" Lalu apa dosa kodi yang jahil ini? Apa dosa kodi yang tidak tahu dia? Dia jahil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dambuhu kuno yakunu qadiyan hatta ya'lam." Dosanya adalah seharusnya dia tidak menjadi kodi hingga dia berilmu. Dosanya adalah seharusnya dia tidak menjadi kodi hingga dia berilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mengetahui hukum Allah eh, Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikianlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi kodi itu menjadi tiga, tiga golongan. Maka dari itu banyak sekali ancaman-ancaman yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kodi-kodi yang menyimpang dari kebenaran. Ya misalnya kodi yang memutuskan dengan hawa nafsu, dengan kecurangan atau kodi yang memutuskan hukum secara curang karena mengambil riswah yaitu suap ya dan lain sebagainya. Maka dari itu Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam uh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Termidi dan Al Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah ya manja menja'ala qadiyan faqad dhabaha bi ghairi sikkin Barang siapa yang mengangkat seseorang menjadi qadi berarti dia telah menyembelih orang itu dengan tanpa tanpa tanpa pisau. Ya seolah-olah dia telah menyembelih orang itu tanpa pisau. Ya ini adalah penyembelihan ini adalah satu eh, kita katakan suatu beban berat yang ditimpakan kepadanya. Nah, maka dari itu Al-Fudail bin Iyad mengatakan yang bagi lil qadi ayyakuna yauman lil fil qada wa yauman fil buka al nafsihi. Seharusnya seorang qadi itu menjadikan satu hari untuk ya bertugas, ya memutuskan hukum dan satu hari lagi untuk menangisi dirinya sendiri. Ya satu hari lagi dia gunakan untuk menangisi dirinya sendiri. Ya jadi ini merupakan suatu eh, kita katakan tugas yang berat. Ya seandainya manusia mengerti dan mengetahui beratnya uh, bertugas menjadi qadi, niscaya mereka akan saling tolak menolak untuk mengambilnya. Namun sekarang ini ya tentu saja jabatan kodi, jaksa, hakim menjadi jabatan yang empuk untuk mendapatkan dunia. Meskipun harus memutuskan hukum dengan cara yang curang dan zalim. Ya, cara curang dan zalim. Kalau kita mengacu kepada para eh, penjelasan dari para salaf dahulu bagaimana mereka berusaha untuk menjauhkan diri ya dari jabatan dari jabatan ini, berusaha untuk menghindar dari pekerjaan ini. Ya sebagaimana yang dinukil e, kepada kita dari Makhul, ya dia mengatakan lau tu bainal qada'i wa bainal darbu unuqi tu darba unu, tu darba unuqi. Kalaulah aku diberi pilihan antara ya menjabat sebagai kodi atau ya dipenggal leherku, saya aku lebih memilih untuk dipenggal leherku ya ala la akhtartu darba unuqi alal qada niscaya aku akan lebih memilih untuk dipenggal ke leherku ya daripada aku memilih menjadi seorang qadi demikian mereka berusaha untuk menjauhkan diri dari pekerjaan ini karena risikonya sangat berat ya apabila dia memutuskan hukum secara curang dan zalim maka ia telah masuk dalam satu perbuatan yang ya dikatakan sebagai dosa yang sangat besar yang ancamannya adalah kekafiran atau kezaliman atau sebuah kefasikan. Ayub As-Sakhtiyani mengatakan, "Inni wajadtu a'laman nas ashaddu ashadduhum haraban minhu." Ya, aku mendapati orang yang paling uh, alim adalah ya, asyaddahum haraban minhu. Ya adalah haraban minhu. Ya, orang yang paling alim, orang yang paling tahu, orang yang paling dalam ilmunya adalah orang yang paling menjauhi yang paling menghindari jabatan itu, yang paling menghindari jabatan tersebut. Ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Ya, namun apa yang kita lihat sekarang orang justru bukan menjauhkan diri dan menghindar dari jabatan itu, tapi mereka justru berjubel-jubel untuk mendapatkan jabatan itu. Mereka berebut-rebut, ya mereka ya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan jabatan dan pekerjaan sebagai kodi, sebagai hakim, jaksa dan sejenisnya. Padahal ancamannya sangat berat. Itu menunjukkan kadar ilmu mereka. Seandainya mereka orang yang berilmu, orang yang tahu, ya, ancaman yang berat, ya, tugas yang berat yang ada di pundaknya, niscaya dia tidak akan uh, berambisi untuk mendapatkannya kecuali bisikil anfus kecuali dengan ya, dengan apa namanya keterpaksaan yang sangat berat sekali dikatakan kepada Astauri, inna Shuraihan qad bahwasanya Shuraih ya qad telah diminta untuk menjadi kodi, meminta untuk menjadi kodi dan dia menjadi kodi. Faqal ayyu rajulin kot afsadu? Ya, siapakah orang yang telah merusaknya? Nah, demikian. Ya, jadi ini ya kita katakan bagaimana para salaf dulu menganggap bahwa pekerjaan ini bisa merusak seseorang ya bisa menyebabkan seorang itu tergelincir karena banyak sekali godaan-godaannya. Ya karena berkaitan dengan hukum tentu banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menyogok, untuk menyuap ataupun memberikan dunia agar dia dibebaskan dari hukum. Demikian. Ya, dalam satu kisah da'a Malik bin Al-Mundhir Muhammad bin Wasi'. Malik bin Mundhir satu ketika memanggil Muhammad bin Wasi' liyaj'alahu ala qada'il Basrah untuk mengangkatnya menjadi qadi di kota Basrah. Ya, jadi Malik bin Al-Mundir memanggil Muhammad bin Wasi' salah seorang ulama salaf untuk menjadikannya sebagai qadi di kota Basrah. Fa'aba. Namun uh, Muhammad bin Wasi' menolaknya. Ya, menolaknya. Fa'awaduhu, mereka terus memaksanya dan terus memaksanya. Ya, mengulangi permintaan tersebut ya hingga akhirnya uh, Malik ibn Mundir ya selaku penguasa atau sultan berkata la tajlisanna wa illa jalattak ya engkau menjabat uh, engkau mem engkau memegang jabatan ini engkau pegang jabatan ini atau aku akan mencambukmu jadi dia dipaksa coba lihat dia terus menolak dan menolak hingga di, dia diancam dengan ancaman seperti ini ya kamu jabat ini atau kamu akan aku cambuk kata sultan Ya, nah demikian. Begitu mereka ya menghindari jabatan tersebut ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Taib, maka Muhammad bin Wasik pun mengatakan intaf alfa innaka sultan. Kalau engkau melakukan itu, engkau mencambukku, ya aku tetap tidak mau. Engkau akan mencambukku. Engkau adalah sultan. Engkau eh, bebas dan e, berkuasa untuk melakukannya. Ya fa inna dalil dunya khairun min dalil akhirah. Apa kata Muhammad bin Wasik? setelah itu? Sesungguhnya orang yang hina di dunia itu lebih baik daripada dia hina di akhirat. Ya artinya ya dia rela untuk dicambuk dan apa namanya dianggap hina dengan dihukum ya seperti itu daripada dia harus hina nantinya di akhirat yaitu menanggung beban yang berat nantinya di di akhirat. Demikian ikhwan fillah. Ya Wahab bin Munabbih mengatakan, "Idza hamma al-hakim bil jur aw amila bihi." Jika seorang hakim ya, berniat untuk melakukan kedaliman, aniaya, kecurangan, atau dia melakukannya, maka ada Allah naqas ala ahli mamlakatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kekurangan atas rakyatnya. Ya hatta fil aswaq wal arzaq wal zara' wal dara' wa kullu syai'in. Hingga kekurangan itu ada di pasar, rezeki, tanam-tanaman, dan susu yang ada di puting susunya, di, di puting susu eh, eh, ternak-ternak mereka. Artinya akan dibatasi dan dikurangi rezeki-rezeki mereka di pasar, ya di pada eh, pada pertanian mereka ataupun pada pada tanam-tanaman mereka dan pada hewan-hewan ternak mereka. Wa idza hamma bil khairi awil adli namun jika dia berniat untuk kebaikan dan untuk berbuat adil dan dia melakukannya ada khalallahul barakah fi ahli mamlakatihi maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barakah pada rakyatnya ya demikian pula pada rezeki mereka pada uh, pertanian mereka ataupun tanaman-tanaman mereka dan pada hewan-hewan ternak mereka demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an jadi Ya kezaliman itu, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hakim atau seorang kodi itu akan menambah ya beban yang berat atas rakyat. Ya akan menambah uh, kita katakan uh, uh, ke musibah dan malapetaka, bencana atas umat manusia. Ya akibat dari kezalimannya tersebut, akibat dari kecurangannya di dalam hukum. Ya, uh, ada seorang petugas ataupun pejabat yang bertugas di kota Hims menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan dalam suratnya itu, "Amma ba'du, fa inna madinata Hims qad tahaddamat wa tajat ila islah." Bahwa sesungguhnya amma ba'du, bahwa sesungguhnya kota Hims sekarang sedang hancur. Dan dia memerlukan kota ini memerlukan perbaikan. Ya, jadi uh, wali kota lah atau gubernur ya dan sejenisnya di sana menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, ya sang khalifah. Ya, mengaporkan tentang Madinah Hims yang sekarang sudah hancur dan perlu bantuan. Maka beliau menulis surat kepada pegawainya itu, ya kepada gubernur Hims, ya atau wali kotanya. Fakataba ilaihi Umar bin Abdul Aziz, Hasin habil adli. Perbaikilah kota itu dengan keadilan. Wangki turuqaha minal, minal jur. Dan bersihkanlah jalan-jalannya dari kezaliman dan kecurangan. Wassalam. Nah itu saja balasan dari Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur tersebut. Yaitu apa? Tegakkan keadilan dan bersihkanlah jalan-jalannya dari kecurangan-kecurangan. Itu bersihkan negeri itu, kota itu dari kecurangan-kecurangan, kezaliman-kezaliman di dalam hukum. Ya, kalau mereka sungguh-sungguh ingin memperbaiki kota mereka dan negeri mereka. Nah, demikianlah ikhwan para pendengar yang berbahagia, ya. Nah, e, pentingnya ya, ya seorang kodi itu untuk berlaku adil ya di dalam menjatuhkan hukum dan beratnya dosa, besarnya dosa apabila dia memutuskan hukum tersebut dengan kezaliman dan kecurangan. Ya, bahkan dikatakan idza ijtama'a fil qadi qillata ilmin Ya, jika berkumpul qillatu ilmin, jika berkumpul pada seorang qadi itu qillatu ilmin. Ya, il, minimnya ilmu. Wasu'i qasdi wasu'u qasdin dan niat yang buruk atau maksud yang jahat. Wa akhlaqu za'rah dan akhlak yang buruk. Wa qillatu wara' dan sedikitnya wara' ya faqad tamma khusranuhu. Maka sempurnalah ke kerugiannya sempurnalah kerugiannya. wajib alaihi nafsahu dan wajib dia itu untuk apa nih, melengsarkan dirinya dari jabatan itu atau turun dari jabatan itu, meninggalkan jabatan itu. wabadarohi bil khalas dan segera dia apa namanya menyelamatkan diri dan menghindarkan diri darinya. Nah demikian ikhwanifiddin Allah wa iyyakum jami'an ya. Jadi ini merupakan peringatan ya kepada para qadi agar mereka tidak berhukum ya dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan suatu eh, dosa besar. Kemudian janganlah mereka berhukum itu dengan kecurangan, dengan aniaya dan kezaliman ya. Termasuk di dalamnya haram ya dia menerima uang suap di dalam menetapkan keputusan ya Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam uh, surat Al-Baqarah ayat 100 uh, 188 wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain ya dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, yaitu dengan menyuap hakim itu hingga kamu dapat merampas hak orang lain, merampas harta saudaramu dengan cara seperti itu. Nah, kemarin juga telah kita sebutkan bahwa ya termasuk karakter orang-orang Yahudi adalah mereka suka memakan makan sohat. Sama'una lil kadhibi akkaluna lis Orang-orang Yahudi itu suka mendengarkan berita-berita bohong dan banyak memakan harta yang haram. Maksudnya adalah mereka mengambil riswah, mereka mengambil suap di dalam hukum. Nah itulah yang mereka lakukan. Mereka suka menerima suap. Nah itu termasuk as yang, di, eh, yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tara minhum yusari'una fil ithmi wal udwan wa aqlihimus suhd. Dan kamu lihat ya, kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu, mereka bersegera berbuat dosa ya, dan permusuhan serta memakan yang haram as-suhud yaitu mereka memakan riswah yaitu suap sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam qurtubi berkaitan dengan tafsir ayat tersebut surah Al-Maidah ayat 62 dan uh, dan ayat 42 dan ayat 62 Demikian ikhwan fiddin, ya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam ya berupa laknat terhadap orang yang menerima suap dan yang memberi suap. Rasulullah mengatakan la'an Allah ar-rasi wal murtasi. Ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat penyuap dan yang menerima suap. Demikian juga Abu Hurairah mengatakan la'ana Rasulullah al-rasi wal murtasi. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap dan yang menerima suap, penyuap dan yang menerima suap. Ya berapa banyak sekarang ini kita lihat praktek-praktek ya kita katakan hakim atau kodi yang menerima suap untuk memuluskan satu hukum yang menguntungkan orang yang memberi suap. Ya bahkan kita katakan ya sebagaimana yang sering terjadi mereka memberikan hukum untuk orang yang berduit Ya, nah padahal itu dilarang itu, yaitu dilarang kita menegakkan hukum hanya terhadap orang yang lemah, tidak terhadap orang yang terpandang. Ya, itu adalah satu perbuatan yang sangat tercela, bahkan ya kita katakan perbuatan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, e, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang-orang Quraisy ya prihatin disebabkan kasus seorang wanita al-Makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Maka mereka berkata, siapakah yang berani berbicara kepada Rasulullah? Namun tidak ada yang berani kecuali Usama, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Maka Usama pun berbicara kepada beliau. Maka Rasul berkata kepada Usama, Apakah engkau ingin memberikan bantuan untuk menghalangi penegakan hukum Allah? Kemudian beliau bangkit dan berkhutbah, Ya ayuhan nas, innama dhalla man kana qablakum annahum kanu idza saraqa syarif tarakuh wa idza saraqa dhaif uh, wa idza saraqa dhaifu fihim aqamu alaihi had wa aimullah law anna fatimata binta muhammadin saraqat laqut laqata muhammadun yadaha wahai sekalian manusia sesungguhnya umat sebelum kalian itu uh, tersesat disebabkan apabila orang-orang yang terpandang kedapatan mencuri maka mereka lepaskan dari hukuman namun apabila orang yang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangannya. Niscaya Muhammad akan memotong tangannya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegakkan keadilan kepada siapa saja, ya kepada karib kerabat ataupun kepada orang lain, ya Eh, bahkan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Muaz eh, kepada Afwan kepada Usama tadi atasfa fi haddin min hududillah apakah kamu ingin ya menghalangi penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan untuk menghalangi ya, penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar kepada Usama padahal Usama adalah orang yang beliau kasihi. Namun di dalam bab ini tidak ada ya kita katakan toleransi ya hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Nah demikian pula Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akimu hudud Allah fil qaribi wal ba'id wa la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'im." Tegakkanlah hukum Allah Hakimu Allah fil qaribi wal ba'id. Tegakkanlah hukum Allah atas orang yang dekat maupun orang yang jauh. Janganlah engkau terpengaruh celaan orang-orang yang suka mencela dalam penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwan fillah ini merupakan pengharaman yang sangat keras memberikan bantuan dalam masalah hudud. Ya, setelah kasusnya itu disampaikan kepada qadi dan qadi dalam hal ini tidak boleh pilih kasih. Dia harus menegakkan hukum secara adil. Ya, eh, kemudian ya harus uh, harus diingkari, uh, diharuskan untuk mengingkari secara tegas terhadap oknum yang berusaha untuk meremehkan atau membatalkan penegakan hukum, ya, uh, atau meminta keringanan untuk menggugurkan hukuman atau memberikan bantuan kepada uh, kepada terpidana, ya, atau untuk uh, melakukan suatu kecurangan di dalam hukum. Nah demikian wa iyyakum jami'an. Ya, jadi seorang hakim harus bisa bersi, apa namanya bersikap adil ya di dalam menjatuhkan hukum dan tidak eh, tidak pilih kasih di dalam menjatuhkan hukuman tersebut ya tidak pilih kasih di dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Ya, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, eh, beliau mengatakan, ya Inna innakum taqtasimuna ilayya, fala'alla ba'du ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd faqdiyalahu ala ala nahwi mimma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqin min haqqi akhihi syai'an fala fala ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar sesungguhnya kalian mengajukan permasalahan kalian kepadaku Ya, barangkali sebagian dari kalian memiliki ya, lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain hingga aku menangkan hukum atasnya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Barang siapa yang aku potong hak saudaranya baginya, ya aku berikan hak saudaranya kepadanya, ya, maka janganlah ia mengambilnya, ya dengan kezaliman ataupun dengan kecurangan itu, ya dia eh, dengan ke, eh, apa namanya dengan kebohongannya atau dengan kepintarannya bersilat lidah, dia mengambil hak saudaranya. Maka janganlah dia ambil karena ia sungguhnya telah mengambil ya eh, bagian dari api neraka untuknya. Nah demikian ikhwan fillah wa iyyakum jami'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau memutuskan, memutuskan hukum ataupun perkara menurut keadilan ya menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali ya hadis-hadis yang menyuruh para hakim dan e, ini untuk berbuat adil di dalam hukum, anjuran untuk ber, e, berlaku adil di dalam menjatuhkan hukum, ya di dalam melaksanakan tugasnya sebagai qadi dan hakim. Ya di antaranya adalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza hakamtum fa'adilu, wa idza qataltum fa'ahsinu fa inna Allah azza wa jalla muhsinun yuhibbul muhsinin." Ya, apabila kalian memutuskan hukum, hendaklah kalian memutuskannya dengan adil. Dan apabila kalian membunuh ataupun menyembelih, hendaklah melakukannya dengan baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha baik dan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula, ya salah satu keutamaan, ya eh, apa namanya, berbuat adil adalah bahwa berlaku adil di dalam memutuskan hukum itu termasuk sadaqah yang akan ditulis dalam timbangan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, wa kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu, ya'dilu bainan nasi sadaqah." Setiap ruas jari manusia atau setiap ruas tubuh manusia dapat menjadi sedekah baginya setiap hari yang di dalamnya matahari terbit. Ya setiap hari setiap hari matahari terbit. Ya jadi ada ya setiap ruas ya, dari manusia itu yang menjadi sedekah yang harus disedekahkan ya. Setiap ruas jari manusia ya dapat menjadi sedekah ya bagi setiap hari yang di dalamnya terbit matahari. Nah, kemudian beliau mengatakan ya di lubainan nasi sedekah. Ya berbuat adil di antara manusia itu adalah sedekah. Ya berbuat adil di antara manusia itu adalah sedekah. Beliau juga memberitahu bahwa pemimpin yang adil akan terkabul doanya. Ya, hakim, ya, jaksa, kodi yang adil akan terkabul doanya. Ya, sebaliknya, kodi, hakim, jaksa yang zalim, yang tidak adil, yang curang, maka tempatnya finar, tempatnya di dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salah satu la turaddu da'watuhum." Ada tiga manusia yang doanya tidak tertolak. Salah satunya adalah al-imamul adil imam yang adil, ya, imam yang adil. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menjelaskan kepada kita bahwa berbuat adil adalah satu salah satu penyebab terbesar yang menyelamatkan seorang hamba. Nabi mengatakan salatu kaffaratin wa salatu darajatin wa salatu munjiatin wa salatu muhlikat. Wa ammal munjiat tiga penghapus dosa, ada tiga penghapus dosa, tiga derajat, tiga penyelamat, dan tiga berusaha. Kemudian Nabi mengatakan, adapun wa amal munjiat fal adlu fil ghadabi war Adapun tiga penyelamat, ya tiga yang mendatangkan keselamatan adalah bersikap adil, berlaku adil ketika marah dan ketika senang. Ya ketika marah dan ketika senang. Ya demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya seorang yang adil atau imam yang adil ya bahwasanya dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dia berada di dalam naungan Allah di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya ada tujuh orang kata Nabi yang berada di di, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ya fi yaumin la dhilla illa dhilluh yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu salah satunya adalah al imamul adil imam yang adil Ya demikian pula orang-orang yang adil akan Allah Subhanahu wa taala buatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, keluarga dan apa-apa yang dikuasakan kepada mereka. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu mereka adalah orang-orang yang berbuat adil di dalam menjatuhkan hukum ya terhadap keluarga dan apa yang dikuasakan ya, kepada mereka. Ya demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu bahwa ya imam yang adil, qadhi dan hakim yang adil adalah para penghuni sorga. Ya ahlul jannati thalathah. Nabi mengatakan ahlul jannati thalathah. Ahli sorga itu ada tiga. Dhu sultanin muqsitin. Ya muwaffaq yang pertama adalah penguasa yang adil dan mendapat taufik. Yang kedua adalah rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Ya, dan yang kedua adalah laki-laki yang penyayang dan lembut hati kepada kerabat dan setiap muslim. Kemudian yang ketiga adalah afifun muta'affif du'iyal. Orang yang menjaga kesucian dan kehormatan diri padahal ia memiliki tanggungan dan keluarga memiliki banyak tanggungan yaitu memiliki banyak keluarga. Ya, nah demikian khanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu di antara hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. E, yaitu salah satunya adalah ya salah satu di antara penghuni sorga yang disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah Zu Sultanin Muqsid, yaitu seorang penguasa yang berlaku adil. Ya, seorang penguasa yang berlaku adil. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlaku adil. Ya Allah Subhanahu wa taala dan uh, dan rasulnya memerintahkan kita untuk berlaku adil uh, khususnya di dalam menjatuhkan hukum di antara manusia. Demikian ikhwan fillah dan para pendengar yang berbahagia ya berkaitan dengan uh, materi kita pada hari ini yaitu ya kewajiban untuk berlaku adil ya bagi para uh, qadi dan uh, hakim dan termasuk salah satu dosa besar adalah qadi yang jahat ya kodi yang memutuskan hukum tidak tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau kodi yang jahil terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dia tidak memutuskan hukum itu menurut hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Demikianlah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi para kodi dan hakim ya hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bila mereka ya benar-benar menjalankan tugas itu dengan benar ya dengan baik ya memutuskan hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku adil di dalam hukum tersebut maka mereka termasuk ya salah satu di antara qadi yang masuk surga ya fahuwa fil jannah ya mereka akan dibuatkan mimbar-mimbar dari cahaya mereka akan berada di, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ya pada hari kiamat nanti di mana tidak ada naungan kecuali naungannya namun ya jika dia e, melakukan tugas ataupun e, menjalankan tugas sebagai kodi itu ya tidak dengan ilmu atau mereka melakukan kecurangan dan kezaliman di dalamnya maka ancaman yang berat telah menunggu mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya fahuwa finnar ya ia di dalam neraka ia berada di dalam neraka nah demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an itu saja mungkin pada pertemuan kita pada ya kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya khususnya bagi diri saya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik pada Ustaz dan demikian ya ikhtal iman rahimani wa rahimakumullah pendengar radio Roja dimanapun Anda berada pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al Maidani hafizallahu dari pembahasan dosa besar itu eh, hakim yang tidak berbuat adil. Dan selanjutnya mungkin uh, masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan saja kita angkat satu atau dua pertanyaan dan untuk pertanyaan pertama ada pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat yaitu yang pertama ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, jika orang alim sangat menghindari untuk menjadi kodi, lalu siapakah yang akan menegakkan keadilan dalam penyelesaian, penyelesaian perkara? Syukran. Ya, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Uh, uh, kewaroan kita lihat kewaroan para salaf untuk menerima jabatan ini ya disebabkan karena ya kita kata kedalaman ilmu mereka sikap para salaf yang menjauhi jabatan ini itu itu merupakan uh, kita katakan cerminan ya dari sifat warok mereka dan dalamnya ilmu mereka sebagaimana dikatakan oleh uh, apa namanya Ayub as sikhtiani tadi ya aku dapati orang yang paling alim adalah orang yang paling menjauhi menghindari jabatan itu artinya kalau ada orang lain yang bisa menanganinya maka mereka mencukupkan diri dengan itu jadi mereka tidak berambisi untuk mendapatkannya. Mereka justru kalau bisa tidak terlibat di dalamnya atau tidak ter, apa namanya tidak uh, jatuh di dalamnya. Ya sebagaimana yang uh, dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajir, ia mengatakan walhasil anna dalam mansab akhtarul manasib. Dan walhasil kata beliau kesimpulannya bahwa jabatan ini merupakan jabatan yang paling berbahaya ya wa afdaul mataib dan merupakan beban yang sangat berat ya bahkan beliau mengatakan aku telah menulis ya e, satu buku khusus berkaitan dengan qudatus su ya kodi-kodi e, yang su ya di sebuah ya buku karangan khusus yang aku namakan Jamrul uh, Al-Qadha liman tawalla al-qadha nah demikian di, beliau mengatakan wa dzakartu fihi ahwalahum al-fadhi'ah wasyani'ah Aku sebutkan di dalam buku itu keadaan dan kondisi para hakim yang jahat itu, yang e, kondisi yang sangat buruk dan sangat e, tercela bagi hakim-hakim tersebut. Ya, nah demikian. Jadi beliau telah menulis ya e, satu karangan khusus berkaitan dengan masalah ini. Nah, jadi ikhwan fillah, para pendengar yang berbahagia, ya. E, para salaf dahulu berusaha untuk menjauhkan menjauhkan diri atau menghindari ya jabatan-jabatan seperti ini ya nah demikian Ya, tapi kita ingat juga, harus kita ingat juga bahwa di sana ada targib dari Rasulullah, ada balasan yang besar juga bagi hakim-hakim kodi-kodi yang berlaku adil di dalam hukum bahwa mereka akan mendapatkan manabir ya manabir yaitu mimbar-mimbar min nur dari cahaya ya mimbar-mimbar dari cahaya yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk mereka innal muqsitina indallahi ala manabir min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil di dalam hukum. Ya, jadi ikhwanifidin ada targhib juga. Ada balasan yang besar juga bagi yang berlaku adil di dalam hukum. Cuma ini mengisyaratkan kepada kita bahwa berlaku, berlaku adil di dalam hukum itu adalah suatu pekerjaan yang berat harus dilandasi dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala atas celaan orang-orang yang mencela. Ya, sebagaimana kata Nabi tadi, akimul hududa, ya, alal qaribi wal ba'id. Ya, tegakkanlah hukum ya kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh. Janganlah kamu terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela. Apalagi godaan dunia. Ikhwanifiddina azani Allah wa jami'an. Sebagaimana pada zaman sekarang ini, ya kita katakan sedikit orang yang mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ya kita katakan godaan-godaan dunia, yaitu suap, ya apa namanya kita katakan e, dunia, materi yang disodorkan kepada hakim dan jaksa ini untuk ya apa namanya kita katakan berlaku curang di dalam hukum ya atau untuk membatalkan satu hukum atau mempermainkan hukum ya demikian Khanifuddin ya kita kenal sekarang ini istilahnya Markus kan gitu maklar kasus ya bagaimana coba ya para hakim itu berusaha untuk disogok dan lain sebagainya jadi berat oleh karena itu ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya nah namun bukan berarti ya, kita katakan uh, tidak ada fadilahnya bagi yang benar-benar ya ya cuma faqalilun mahum sangat sedikit kodi dan hakim yang seperti ini. Nah demikian. Jadi ya tetap ya harus ada orang yang menanganinya. Ya benar-benar bertakwa, ya benar-benar berilmu dan benar-benar melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan dan selanjutnya kami beri kesempatan satu penelpon di line telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung Ya silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Alusad Abu Isan Al-Maidani Hafizullah dari kesempatan pembahasan Al-Kabair ini. Ya, halo. Iya, halo. Mohon ya. dikecilkan Pak radio uh, monitornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Uh, dengan Fatoni di jalan nih, Pak. Silakan Pak Fatoni. Eh, iya, ini ada uh, keyakinan bahwa sebenarnya uh, syariah Islam itu harus ada sarananya gitu kan ini berkenaan dengan malah yatimul wajibu ilabi bawal power wajib gitu uh, bagi orang yang nggak meyakini itu maka dianggap menolak hukum Allah uh, bagaimana ini Ustaz? Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, bisa di apa namanya? Kurang saya bisa saya tangkap pertanyaannya tadi agak ada trouble. Kira-kira apa tadi pertanyaannya? Iya, uh, kami pun uh, kurang jelas Pak Setelah uh, pertanyaan yang disampaikan. Ya, di, mungkin di pending terlebih dahulu pertanyaan dari penanya dan mungkin uh, akan kami beri kesempatan. Iya betul saya ada feedback. Ya mungkin kepada pendengar yang lainnya yang ingin bertanya ya silahkan dan bisa menghubungi kembali di 0218236543 bagi Anda yang bertanya. Dan alhamdulillah Zat ya eh, ada porsi waktu tambahan di kesempatan pagi ini bagi Anda yang ingin bertanya jawab silahkan di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Abdurrahman di Bekasi. Abdurrahman di Bekasi, silahkan ya. Ya, ya Ustaz, saya mau menanyakan bahwa menjadi kodi itu adalah sebenarnya praktek bagi eh, orang-orang yang tahu ilmu agama gitu loh. Tapi kenapa eh, kebanyakan dari mereka itu istilahnya khawatir atau takut gitu. Sedangkan kan Allah sendiri berfirman bahwa eh, bahwa janganlah kamu kerjakan <clears throat> apa uh, <clears throat> mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Bukankah kode ini menjadi praktek bagi keilmuan dia gitu loh. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz? Iya. Iya. Uh, Ya, seorang kodi, syarat-syarat menjadi kodi itu sangat berat. Ya, pertama tentunya dia harus mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan uh, hudud ya, hukum-hukum yang uh, berlaku. Sebagaimana yang disampaikan tadi dari hadis uh, Abu Hurairah uh, hadis uh, Buraidah ya, afwan hadis Buraidah ya bahwa orang-orang mengatakan faman fama dzambul ladzi jahal. Ya Rasulullah, apa dosa kodi yang jahil ini? Dia kan jahil. Lalu menjatuhkan hukum dengan kejahilan. Ya, tidak tidak sesuai dengan hukum Allah, ya. Ya hukum yang seharusnya begini jadi ya lain, kan begitu ya. Seharusnya dipotong tangan pencuri itu jadi hukumnya lain. Ya, seharusnya dikisah seorang yang bunuh itu hukumnya menjadi lain. Maka Rasulullah mengatakan, "Dambuhu dosanya adalah la ya, yakuna qadiyan hatta alam Seharusnya dia tidak menjadi kodi hingga dia mengetahui, hingga dia berilmu bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum itu. Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka menghindarinya adalah lebih baik. Nah demikian. Misalnya dia tidak memiliki ilmu atau dia melihat dia tidak dapat menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya maka dia harus menghindarinya ya dia harus mena apa namanya menarik diri darinya sebagaimana dikatakan tadi ya jika telah terkumpul pada diri seorang qadi ya qillatu ilmin minimnya ilmu ya niat yang buruk akhlak yang rusak ya eh, warok yang yang kita sedikitnya warok maka ya wajib alaihi ya'zila nafsah seharusnya dia menarik diri dari jabatan ini ya dia tidak me, apa namanya me, me, apa, mempromosikan dirinya atau dia tidak mengajukan dirinya menjadi atau menerima jabatan ini untuk dirinya. Demikian ya Karena beratnya ya jabatan ini, ya beratnya jabatan ini untuk dipegang. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan eh, tadi ya eh, riwayat-riwayat dari para salaf bagaimana mereka berusaha untuk menghindarkan diri dari jabatan tersebut. Nah, jadi hendaknya jabatan ini memang dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang yang berilmu, yang bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia, ya dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela, ya ancaman orang-orang yang mengancam dan tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia di dalam menjatuhkan hukum di antara manusia. Karena kalau ya dia mudah tergoda dengan godaan dunia atau dia takut celaan manusia, ya dia tidak memiliki kekuatan lahir dan batin untuk menjatuhkan hukum takut kepada ancaman, jahil, maka kemungkinan dia menjatuhkan hukum secara curang, tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya sangat besar. Dan jika demikian adanya, maka dia telah jatuh dalam suatu dosa yang besar. Ya, bahkan dosanya ini bisa berakibat kepada manusia sekitarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Wahab bin Munabih tadi, jika seorang hakim berniat melakukan kecurangan atau bahkan dia melakukan kecurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kekurangan atas ahli mamlakatihi atas orang-orang yang berada di dalam wilayah hukumnya ya hingga kekurangan itu pada rezeki mereka di pasar ya kemudian pada rezeki pada tanam-tanaman mereka pada hewan ternak mereka pada segala sesuatu ya Allah Subhanahu wa taala akan membatasi dan mengurangi rezeki mereka jadi mudaratnya bukan hanya menimpa si hakim itu saja tapi menimpa seluruh umat manusia, ya seluruh apa namanya manusia yang ada di sekitarnya. Nah demikian ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi seharusnya hakim itu adalah orang yang berilmu, yang bertakwa, ya kemudian orang yang dapat melakukan atau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan dengan seadil-adilnya tanpa takut celaan orang-orang yang mencela, ancaman orang-orang yang mengancam dan tidak mudah tergoda dengan ya, godaan-godaan dunia. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah, sekian jazakallahu khairan. Dan selanjutnya Ustaz, eh, pertanyaan yang tertahan tadi saja ya, dari Pak Fatoni yang berada di eh, perjalanan ya. ah. itu bahwa syariat Islam itu harus ada sarananya berkenaan dengan kaidah ya. mala yatimu wajibu illa, illa bihi fatwa wajibu. Bagi orang yang tidak meyakini hal ini dianggap menolak hukum Allah. Bagaimana menyikapi pernyataan ini Ustaz? Ya, ya ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menegakkannya. Ya, kemampuan kita untuk menegakkannya itu adalah ke- eh, kewajiban uh, kita katakan uh, uh, sultan, kewajiban waliul amri untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu adalah tanggung jawabnya. Ya, begitu besar tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, memimpin manusia, memimpin kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala telah serahkan ya urusan kaum muslimin kepada dirinya. Bila dia tidak melakukan dan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya kita katakan ancamannya, ini bebannya, eh, risikonya ini sangat besar. Ya, jadi melaksanakan hudud ini adalah kewajiban mereka. Menegakkan hudud ini adalah kewajiban mereka. Karena merekalah ya apa namanya eh, di tangan merekalah tanfidul hukum ini boleh dilakukan Ya, dan merekalah yang berhak menentuk apa namanya menetapkannya. Ya, demikian. Ya, jika mereka menyimpang dari tugas ini atau menyimpang darinya, maka ini dosanya akan terbeban atas mereka. Nah, kewajiban kita adalah memberi nasihat kepada mereka agar menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Ya, itu adalah kewajiban ya kita ya selaku rakyat untuk memberikan nasihat kepada mereka peringatan agar mereka tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak ya maka ya dosanya terbeban atas mereka. Ya dosanya terbeban atas mereka. Nah, dalam hal ini tentunya masalahnya kita tidak boleh ya apa namanya me, men, uh, memberontak ya terhadap penguasa sekalipun mereka telah melakukan satu kedoliman yang besar seperti ini ya selama ya tidak nampak pada mereka kekafiran yang nyata. Ya, dan demikian ya. Jadi ini harus dipisahkan antara kewajiban ini dengan ya apa namanya masalah menurunkan penguasa ataupun memberontak kepada penguasa. Ya, karena tentunya untuk menurunkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah di sana ada tentunya eh, tentunya ada tinjauan khusus berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan eh, apa namanya uh, uh, kita katakan uh, maslahat dan mudarat yang ditimbulkan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekurang jazil khairan dan demikian untuk Bapak Fatoni yang berada di perjalanannya mudah-mudahan menyimak dan dapat difahami. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada di pesan singkat Ustadz mengenai pertanyaan uh, kodi ini yaitu Ustadz bagaimana hukumnya menjadi kodi di satu negara yang uh, tidak melaksanakan hukum Islam secara keseluruhan? Apakah diperbolehkan? Ya tentunya tidak boleh ya berhukum dengan selain hukum Allah Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun zalimun fasiqun. Kalau dia melihat bahwa dia tidak bisa melaksanakan hukum Allah, walaupun dia tahu tapi dia tidak bisa melaksanakannya, dia tidak bisa menegakkannya, maka dia tidak boleh menetapkan hukum ya tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita wa anihkum bainan nasi bi bil adl, ya bima arakallah dengan keadilan dan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Nah, demikian. Ya. Walaupun dia mengetahui hukum itu. Nah, demikian. Dia dia, tahu hukum Allah tapi dia tidak bisa memutuskannya, ya, maka dia tidak boleh ya memutuskan hukum itu ya dengan kezaliman, ya dengan kecurangan ataupun dengan uh, dengan kebatilan. Ya, dia tahu hukum Allah tapi dia tidak bisa menegakkan hukum tersebut. Ya, dia juga tidak boleh untuk memutuskan hukum itu. Nah, terlebih lagi dia tidak tahu kan begitu ya, dia tidak tahu hukum Allah lalu dia memutuskan hukum tidak de, e, bertentangan ataupun ber, e, berseberangan atau berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi dia tidak boleh untuk melakukannya, dia tidak boleh untuk e, apa namanya? Me, menjalankan ataupun me, melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang khairan. Ya, dan selanjutnya dan selanjutnya masih di pesan singkat, ya ada beberapa pertanyaan senada pula dari diantaranya dari Wandi Aceh dan penanya yang lainnya yang bertanya hal yang sama yaitu mengenai pengacara Ustadz, itu e, bolehkah kita eh, mengadakan pembelaan dengan di pengadilan dengan memakai pengacara walaupun misalkan e, orang tersebut dalam posisi yang salah. Nah, dan bagaimana sendiri hukumnya menjadi pengacara? Silakan Ustaz. Iya, kalau kita melihat kondisi ataupun uh, apa namanya kita katakan uh, uh, wajah ya hukum di di negeri ini bagusnya dia menghindar dari hal-hal semacam ini. Ya, karena dia tidak terlepas dari membela satu kebatilan ya atau apa namanya uh, menyalahkan satu yang benar Ya, demikian ya karena kadang-kadang ya sebagai pengacara itu tergantung kliennya untuk memenangkan dan meringankan hukum kliennya walaupun kliennya itu jelas-jelas ya kita katakan berbuat salah ya ataupun berada di atas kebatilan namun kadang-kadang ya di sini bukan ilmu yang berbicara tapi yang berbicara adalah uh, uang ya kadang-kadang ya dia disogok ataupun dia di ya dibayar untuk uh, untuk melakukan hal-hal seperti itu dan ini tentunya uh, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, Nabi telah mengancam, ya, innakum takhtasimuna ilayya. Ya, kalian mungkin mengajukan perkara-perkara kalian kepadaku kata Nabi. alla ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd. Mungkin sebahagian dari kamu itu lebih pan, pintar bersilat lidah. Nih, para pengacara itu biasanya ya seperti itu kerjanya. Pintar bersilat lidah, kan begitu ya? Ya, fa'aqdiyalahu. Kemudian aku menangkan perkaranya. Ala nahwi mimma asma uminhu Karena uh, apa namanya alasan-alasan yang uh, di, uh, disampaikannya kepadaku kata Nabi. Faman faman qata'tu min haqqi akhihi. Barang siapa aku menangkan perkaranya dengan mengambil hak orang lain, ya, fala ta'khudh fala ya'khudhu. Maka jangan dia ambil itu. Ya, fa innahu uh, fa inna ma aqta'u lahu bihi qit'atan min nar. Sungguhnya yang aku berikan kepadanya itu adalah ya sepotong dari api neraka. Yang diambil dari hak saudaranya itu adalah potongan dari api neraka. Ini ada ancaman ya kepada orang-orang yang mungkin pintar bersilat lidah, kemudian dimenangkan perkaranya, lalu dia bisa mengambil hak orang lain dari eh, dari dari dari apa namanya dari ah, dari hal tersebut. Maka Nabi SAW mengancam, fainama ya fainama ma ya atam minan nar. Sesungguhnya yang dia ambil adalah ya potongan dari api neraka. Allahu alam bisawab. Ya, nah, kebanyakan pengacara-pengacara itu ya seperti itu kerjanya. Jadi dia hindari itu lebih selamat, khususnya pada masa sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Dan selanjutnya kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543 dan sudah ada Bapak yang berada di Jati Rahayu Pondok Gede. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan hukum Islam dan kondisi negara kita, saya ada dua pertanyaan. Misalkan saya sekarang kemalingan, habis itu karena hukum di Indonesia itu tidak berhukum dengan hukum Islam, maka malingnya itu boleh nggak deh apa sih namanya? Apa mesti saya bebaskan atau harus saya bawa ke pengadilan? Kan tidak berhukum dengan hukum Allah itu. Itu misalkan saya yang jadi orang terdoliminya. Nah, misalkan sekarang yeah. yang saya, pertanyaan yang kedua adalah misalkan sekarang saya yang jadi malingnya nih saya dulu nyuri abis itu saya ingin tobat nah sekarang karena hukum Islam itu tidak ditegakkan maka apakah dosa saya terampuni gitu baik itu aja pak ya. hanya istighfar hmm. itu aja baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dapat disimak dengan jelas Ya. Uh, untuk yang pertama, kasus ya, kasus-kasus yang terjadi di antara manusia. Ya, kasus-kasus kebaliman, ya, hal-hal yang kita katakan kejahatan-kejahatan lah. Seperti yang dicontohkan mencuri ya, mencuri seorang mencuri apa yang harus kita lakukan dengan mencuri ini? Ya tentunya ikhwanifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Pertama, pencurian merupakan suatu kejahatan. Yang kedua, ya tentunya kalau bisa kita selesaikan ya eh, sebelum diangkat kepada hakim maka ini sebenarnya lebih bagus ya kita diselesaikan ya eh, sebelum diangkat ke pengadilan sebenarnya itu lebih bagus untuk apalagi untuk zaman sekarang ini dan dihindari meng, apa namanya eh, menghakimi sendiri ya seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia dia hakimi sendiri pencuri itu ada yang dibabak belurkan ada yang di apa namanya, ada yang e, kita katakan dibakar. Nah, ini tidak boleh, ya. Kita tidak boleh mengambil tindakan main hakim sendiri. Ya, yang ketiga, ya, Afan, ya tadi yang e, yang terbaik tadi ya, ya adalah kita ya menyelesaikanlah ya masalah ini sebelum diangkat ke hakim. Karena kalau sudah diangkat ke hakim, ya maka harus diputuskan berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, nah demikian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ta'afu al hudud fima bainakum. Ya, fama balagani min haddin faqad wajaba. Saling memaafkanlah di antara kamu dalam perkara hudud, kata Nabi. Namun apabila kasusnya sudah sampai kepadaku, disampaikan kepada hakim atau qadi, faqad wajaba, maka harus diproses. Diproses bagaimana? Menurut hukum Allah dan Rasulnya tentunya. Ya, menurut hukum Allah dan Rasulnya. Maka apalagi masa sekarang ini. Kalau bisa ya ta'afu al-hudud. Ya saling uh, damailah istilahnya sekarang ya cari jalur damai. Ya, itu barang dikembalikan kan begitu ya. Nah, uh, dan uh, apa namanya diselesaikan sebelum itu diangkat kepada hakim. Jadi Nabi mengatakan ta'afu al-hudud fima bainakum. Ta'afu al-hudud fima bainakum. Maafkanlah ya untuk uh, saling memaafkanlah di antara kamu dalam perkara-perkara hudud ini ya dalam perkara-perkara hudud ini wallahu alam bisawab nah kemudian kalau kita pihak yang mencuri ya kita adalah pelakunya maka kita harus tahu bahwasanya adalah perbuatan zalim ya ada, ada itu adalah satu kejahatan yang ancamannya berat di dunia maupun di akhirat Ya, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bahwa termasuk salah satu dosa besar adalah mencuri Nah, jika kita melakukan pencurian, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dan melaksanakan syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat yaitu menyesali perbuatan kita, kemudian kita eh, apa namanya menghentikan dengan segera perbuatan itu dan tidak mengulanginya, bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Nah, karena ini berkaitan dengan harta orang lain, hak orang lain, maka kita harus mengembalikan secara utuh barang yang kita curi itu ya barang yang kita curi itu kepada yang bersangkutan. Nah demikian. Bagi yang kecurian ya kalau demikian ya ada etikat baik dari pencurinya untuk mengembalikan ya uh, ada bisa ditempuh jalan damai maka lebih baik apalagi zaman sekarang ini lebih baik ditempuh jalan damai. Ya. Nah demikian. Apalagi kalau sudah eh, zaman sekarang ini ya kalau sudah yang namanya ke eh, uh, diproses itu ya, ya susah itu ya inilah itu dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang timbul satu apa namanya uh, uh, kita katakan uh, satu uh, apa namanya pemilu di kadang di tengah-tengah masyarakat ya menang jadi arang kalah jadi abu kan begitu ya ya nah demikian uh, untuk untuk itu ta'afu al hudud fima bainakum ya saling memaafkanlah di antara kamu dalam perkara hudud wallahu alam bisawab Nah, sekron jazil khairan dan uh, alhamdulillah uh, sudah beberapa pertanyaan diajukan kepada antum Ustaz dan dikarenakan waktu yang sudah habis, mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, para ikhwafiddin azani Allah Uh, eh, hari ini kita membahas uh, dosa besar yang ke 30 yaitu qadi asu, qadi yang jahat, qadi yang memutuskan hukum ya dengan kejahilan. kodi yang memutuskan hukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. kodi yang memutuskan hukum ya dengan uh, kecurangan dan kezaliman. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar yang berakibat buruk bagi pelakunya ya dan juga uh, bagi orang lain. Ya, demikian. Ya, Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwa kodi yang natal ini, kodi yang jahat ini, ya berada di dalam neraka ya berada di dalam neraka, yaitu kodi yang tahu kebenaran tapi dia tidak memutuskan dengan kebenaran, ya dan kodi yang jahil, ya yang tidak tahu kebenaran dan memutuskan dengan kezaliman dan kecurangan, maka mereka semua berada di dalam neraka. Demikian pula azani Allah jami'an praktek-praktek ya kecurangan di dalam menjatuh, apa namanya menjatuhkan satu hukum. Ya misalnya ya dengan menerima suap Eh, apa namanya pilih kasih di dalam hukum ya kemudian juga eh, kita katakan uh, uh, memutuskan hukum ya menurut hawa nafsu ya dan sejenisnya nah ini termasuk uh, kita katakan dosa-dosa yang uh, termasuk dosa yang besar yang mendapat ancaman uh, berat bagi pelakunya di dunia dan di akhirat namun jangan lupa ada targhib juga ada kita katakan uh, keutamaan juga bagi hakim yang berani ya yang bertakwa, lalu berilmu dan berani memutuskan hukum dengan kebenaran bahwa mereka termasuk ya apa namanya orang-orang yang berada di bawah naungan Allah pada hari dia di mana tidak ada naungan kecuali naungannya mereka termasuk orang-orang yang makbul doanya yang mustajab doanya dan mereka akan dimuliakan nanti di hari kiamat dengan diletakkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya dan mereka termasuk salah seorang dari penghuni sorga ya Rasul mengatakan tadi ya qadhi yang mengenal kebenaran dan dia memutuskan hukum dengan kebenaran itu fahuwa fil jannah. Nah demikianlah ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya tadi ada keterlambatan sedikit kita mulai kajian ini ya mungkin disebabkan satu dan lain hal. Ya, demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin innahu huwal ghafurur rahim.